رحمه الله إنك باب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت bab yang lalu kisah wafatnya Abu Talib dalam keadaan alam millati Abdul Muttalib. kita lihat keterangan Syekh Sa'di. Qaulullah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta wa hadzal bab aidan nadhirul bab alladhi qabla. Bab ini sama seperti bab yang sebelumnya tentang ya burhan tauhid. Kalau di akhirat Rasulullah SAW tidak bisa memberikan man, apa namanya manfaat tidak bisa memintakan syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Setelah izin dari Allah. Karena pemiliknya adalah Allah. Nah, di dunia dalam urusan dunia sebagaimana yang Allah sebutkan laisa minal amri syai. Nah, ini dicontohkan oleh beliau rahimahullah yang menunjukkan apa dakiknya pemahaman beliau sebuah gambaran konkret nyata bahwa Muhammad saw sebagaimana yang Allah katakan Laisalaka minal amri syai' Lihat Nabi kita Muhammad SAW. La tahdi man ahbabta kata Allah. Engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Dalam hal ini Abu Talib. Abu Talib ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Mata ala millati Abdul Muttalib. Mati di atas agama Abdul Muttalib. Ya'ba an yakula la ilaha illallah. Enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan disebutkan dalam bagian riwayat dia tidak kalau saya kalau saja tidak dikhawatir untuk dipermalukan. Ya tidak dituduh mereka anak aku khawatirnya merasa nah sakitnya mati atau khawatir kenapa takut dicela karena dia takut dicela ya kalau bukan karena khawatir menjaga jaga yang lain ya nah takut nanti dia dicela dilecehkan bahkan di, dianggap enam ya eh, apa namanya tuduhan lah nah Pas jadi artinya Abu Talib menyatakan ya di keberatannya ya, yang memberikan alasan kenapa dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Ya, nah. Di dalam riwayat anak lupaannya redaksinya disebutkan tapi intinya adalah karena khawatir dia dicela oleh kaumnya. Ya. Nah. Dan juga memang ada hikmah. Kenapa Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur. Ya, sekian lama perjuangan dia tidak mengucapkan syahadatain. Nah, mana lupa juga. Kalau ingatnya itu, jadi salah satunya mungkin dia apa supaya dia tidak dianggap bahwa dakwah ini dakwah apa namanya asobia kekeluargaan, ya nepotisme Nah, supaya Abu Talib juga pembelaan terhadap Islam itu ya memang hikmah Allah, rahasia Allah, betul-betul luar biasa. Abu Talib ini memiliki kedudukan di kalangan masyarakat Quraisy, disegani walaupun beliau dianya tidak punya harta, ya, tidak punya harta, tapi disegani, dihormati oleh mereka. Nah, itu dijadikan oleh Allah sebagai tameng, perisai. Kalau dia masuk Islam, tidak ada lagi yang mungkin bisa menghalangi sikap keras kepala dan kurang adabnya orang-orang Quraisy. Nah, ketika Abu Talib masih tetap berada di dalam keadaan musyrik, bah sampai matinya dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, itu membuat nah, mereka terhalang. Ya, terhalang untuk Nah, buktinya apa? Setelah Abu Talib meninggal, mereka semakin berat berani. Nah, karena nggak ada lagi mereka segani. Nah, ini salah satu hikmah Allah. Kenapa Abu Talib tetap dalam keadaan kufur? Walaupun dia sudah tahu din, nah, agama Nabi Muhammad SAW adalah agama yang benar, Rasul SAW adalah orang yang jujur dan akhlaknya mulia Terus. seterusnya. <clears throat> Baik, qala wadalika annahu idza kana sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul khalqi 'ala al-itlaq وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق هداية التوفيق ini hidayah ya hidayah taufik ini menjelaskan tentang hidayah sebelumnya Nah. Hal itu adalah karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia secara mutlak, paling mulia, paling agung kedudukannya di sisi Allah, paling dekat wasilahnya kepada Allah, tidak mampu memberikan hidayah orang yang dia cintai, tidak mampu memberikan apa hidayah taufik untuk dia mengucapkan la ilaha illallah, untuk dia beramal, menerima Islam. Itu tidak mampu beliau lakukan. Nah, padahal beliau begitu kuat, begitu dekat hubungannya dengan Allah. Begitu agung di sisi Allah. Nah, nah ini menunjukkan apa? Nah, semua kekuasaan itu di tangan di tangan Allah. Rasulullah sudah menyebutkan dia dalam bab-bab yang lalu Ya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti. La ughni anki min Allahi syai'a. Ini kepada putri yang paling dicintainya, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu pemuka, pemimpin wanita sejagat. Nah, mulai dari Hawa. Nah. nah Wa innamal hidayatu kulluha biyadillah. Hidayah itu seluruhnya di tangan Allah. Fahuwa alladhi tafarrada bi hidayatil qulub. Allah sendirian yang memberi petunjuk kepada hati. Kama tafarrada bi khalqil makhluqat, sebagaimana Allah bersendirian pula menciptakan makhluk. Fatabayyana annahu ilahul haq. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, bahwa tidak ada yang mencipta makhluk selain Allah dan hidayah itu di tangan Allah kekuasaan semua urusan wa ilallahi turja'ul umur Kan dipahami, ini dibaca semua oleh mereka. Musyrikin di zaman kita pun baca. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah kembalinya semua urusan. Didahulukan jar wa majrur menunjukkan apa? Taksis, tidak kepada yang lain. Maka jelaslah bahwa hanya Allah yang hak, ilah yang ilah yang hak. Wa amma qauluhu ta'ala wa innaka latahdi ila siratal mustaqim Adapun dalam surat Asy-Syura ayat 52, fal muradu bil hidayati huna hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah di sini adalah hidayah al bayan, penjelasan. Rasulullah menjelaskan, Rasulullah menyampaikan, Rasulullah menerang, menerangkan, wa inna ma'ala rasulinal balaghul mubin. Tugas Rasul kami tidak ada lain kecuali apa? Hanya menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam al-muballigh anillah jadi beliau sallallahu alaihi hanya menyampaikan dari Allah wahyahu, wahyunya. Alladhi ihtada bihil khalqu yang dengan wahyu itu manusia mendapatkan petun, petunjuk. Jadi tidak bertentangan. Tidak ber, bertentangan. Hidayah taufik ini urusan hati ya, penerimaan, sikap tunduk ya, yang aplikasinya adalah berupa apa? perbuatan, amal. Itu milik Allah. Tapi hidayatul bayan menjelaskan siapapun bi bisa. Pandai bicara bisa dia menyampaikan. Nah. Ya, nah. Jadi tidak bertentang. Nah, ini menunjukkan ini bab bab apa namanya? Kenapa dia ini bukti bahwa Rasul SAW ini bukan ini zat bukan sosok yang layak untuk menerima ibadah ya menerima peribah peribadatan. Jadi tidak layak untuk di, dimintai syafaat, istighatsah, apalagi untuk diserahkan kepada beliau nazar, sembelihan. Nah, karena itu adalah milik ah, hak Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu karena Rabbmu, bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk Rasul. Dan sembelihlah korban untuk Rabbmu juga. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan lain. Bila hana subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka